Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti dan meneladani mereka dengan baik sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Swt. Rukun iman yang kedua setelah beriman kepada Allah Swt. adalah beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat Rasulullah SAW bersabda Al-imanu Antuk minabillahi Wa malaikati. Iman Adalah engkau beriman kepada Allah Kemudian Beriman Kepada para malaikat Menunjukkan bahwasanya Rukun iman yang kedua setelah beriman kepada Allah adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Al-malaikah ini adalah jamak dan mufradnya atau tunggalnya adalah al-malak. Berasal dari kata al-malak yang artinya adalah utusan. Allahu yastafi minal malaikati rusula Allah SWT telah memilih dari kalangan malaikat-malaikat rusula yaitu para rasul dan malaikat adalah ciptaan di antara ciptaan-ciptaan Allah SWT. wa taala adalah termasuk khalqun min khalqillah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya dan mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan cara beriman kepada para malaikat adalah dengan empat cara Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Caranya adalah mengimani empat perkara Tidak sempurna Keimanan seseorang terhadap para malaikat Kecuali dengan mengimani empat perkara ini Yang pertama adalah beriman tentang wujud para malaikat Beriman tentang wujud, tentang adanya para malaikat Artinya tidak boleh seseorang mengingkari keberadaan malaikat Meskipun dia tidak pernah melihatnya tidak pernah mendengar suaranya maka kewajiban dia adalah mengimani adanya para malaikat tersebut sebagai orang yang beriman maka kewajibannya adalah beriman dengan perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya barang siapa yang mengingkari keberadaan malaikat maka dia telah kufur telah mengingkari para malaikat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida dan barang siapa yang kufur mengingkari Allah para malaikatnya kitab-kitabnya para rasulnya dan juga hari akhir maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh orang yang mengingkari malaikat maka sungguh dia telah sesat jadi cara beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dengan beriman dan percaya dengan adanya dan keberadaan para malaikat. Kemudian yang kedua, di antara cara beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak sempurna keimanan seseorang terhadap malaikat Allah kecuali dengannya adalah beriman dengan nama-nama malaikat yang sudah Allah SWT kabarkan dan juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun malaikat yang Allah tidak memberitakan kepada kita tentang namanya maka kita beriman secara global. Kita beriman dengan adanya malaikat tersebut meskipun kita tidak mengetahui namanya. Tapi yang kita tahu namanya dengan kabar dari Allah dan Rasulnya maka kita memberi nama malaikat tersebut dengan nama yang sudah Allah dan Rasulnya gambarkan dan tidak semua malaikat-malaikat Allah SWT Allah kabarkan kepada kita tentang nama-nama mereka yang diberitahu kepada kita kita imani namanya adapun yang tidak diberitahu kepada kita maka kita beriman secara global kita imani keberadaan malaikat tersebut tanpa kita memberi nama Karena Allah dan Rasulnya Tidak memberitahu kepada kita tentang nama dari malaikat tersebut Di antara malaikat-malaikat Yang Allah dan Rasulnya kabarkan tentang nama mereka Yang pertama adalah Jibril Jibril alaihissalam disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Allah swt berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Dalam surat Al-Baqarah, katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril maka dialah Jibril yang telah menurunkan wahyu kepada hatimu dengan izin Allah Swt. Allah mengatakan qul man kana wal li Jibril. Allah menyebutkan namanya. Maka kita imani bahwasanya ada di antara malaikat yang bernama Jibril. Dari mana kita tahu? Dari Al-Qur'an. Allah yang telah menciptakan dia dan memberitahu kepada kita tentang namanya. Di antara nama malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis adalah Mikail atau dengan nama lain Mikal. Dua-duanya boleh Mikail atau Mikal Dalilnya adalah firman Allah SWT Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna allaha aduwwul lil kafirin Maka barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah para malaikat para rasul musuh bagi Jibril wa Mikal musuh bagi Jibril dan juga Mikal maka sesungguhnya Allah SWT akan menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir orang yang memusuhi Jibril dan memusuhi Mikail maka Allah SWT akan menjadi musuh baginya Ini menyebutkan atau menunjukkan kepada kita bahasanya di antara nama para malaikat adalah Mikail. Maka harus kita imani. Di antara nama malaikat yang Allah sebutkan di antara nama malaikat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih adalah Israfil. Israfil termasuk nama malaikat yang disebut di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW di antara zikir yang beliau baca ketika sholat malam adalah doa istiftah yang berbunyi Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wa syahadah Anta tahkum baina ibadika Fima kanu fi Ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi biidhnik Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim Beliau mengatakan Allahumma Rabb Jibrail Wa Mikail Wa Israfil disebutkan di sini tiga orang malaikat. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, dan juga Israfil. Beliau menyebutkan nama tiga orang malaikat. Jibril dan Mikail disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi nama Israfil hanya disebutkan di dalam hadis saja dan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan hadis ini adalah sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Dan tiga orang malaikat yang disebutkan di dalam hadis ini mereka adalah tiga malaikat yang paling afdal yang paling utama yang paling tinggi kedudukannya di antara para malaikat yang lain yaitu malaikat Jibril, Mikail dengan Israfil. Kemudian di antara nama malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah Malik. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan menceritakan tentang penduduk neraka yang mereka sudah merasa sangat tersiksa dengan neraka mereka minta kepada Malik supaya Malik berdoa kepada Allah untuk mematikan mereka saja karena penduduk neraka yaitu orang-orang kafir orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang mereka adalah penduduk neraka yang kekal selama-lamanya di sana tersiksa dalam keadaan tidak mati dan juga tidak hidup. Mereka tidak hidup sebagaimana mestinya secara normal dan tersiksa dengan siksaan yang berat akan tetapi tidak mati karena kematian pada hari kiamat apabila penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka dan penduduk surga sudah masuk ke dalam surga semuanya maka kematian akan disembelih sehingga tidak ada yang dinamakan dengan kematian tidak ada yang dinamakan dengan kematian penduduk surga akan selama akan selama lamanya di surga tidak akan mati dan penduduk neraka orang-orang kafir musyrik dan juga orang-orang munafik akan selama lamanya di dalam neraka mereka datang kepada Malik mengatakan wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun mereka memanggil malaikat Malik yang tugasnya adalah sebagai penjaga neraka. Apa yang mereka katakan? Liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Matikan kami. Mereka berharap dengan kematian tersebut mereka bisa beristirahat dari azab yang sangat pedih tapi apa kata malaikat Malik qala innakum makithun akan tapi kalian akan tetap dalam keadaan seperti ini selama-lamanya artinya kalian tidak akan mati dan akan terus senantiasa diazab dan tidak bertambah hari kecuali akan bertambah azabnya kita memohon kepada Allah Semoga Allah SWT Melindungi kita dan juga keluarga kita dari api neraka Kemudian yang selanjutnya Di antara nama malaikat Yang dikabarkan kepada kita Adalah malaikat mungkar dan juga nakir Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Iza kubir al-mayyit atahu malakani aswadan azraqan Yukalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir kata beliau sallallahu alaihi wasallam apabila mayat sudah dikebumikan dan mayat di sini baik orang kafir orang muslim maupun orang munafik menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama apabila sudah dikebumikan mayat maka akan datang kepadanya dua orang malaikat yang berwarna hitam azrakan dan berwarna biru matanya Artinya kedua malaikat tersebut memiliki keadaan yang mengerikan berwarna hitam dan matanya berwarna biru Yukalu li ahadihima al-munkar dikatakan bagi salah satu dari keduanya al-munkar yaitu namanya adalah al-munkar walil akhar an-nakir. Kemudian yang kedua adalah an-nakir. Menunjukkan kepada kita bahwasanya dua malaikat tersebut yang tugasnya mendatangi orang yang baru saja dikebumikan bernama Al-Munkar dan juga An-Nakir. Kemudian memberikan tiga pertanyaan ditanya tentang siapa Tuhanmu Siapa nabimu Dan apa agamamu Dan tiga pertanyaan ini Masing-masing dari kita Akan ditanya Oleh karena itu Hendalah seorang muslim dan juga muslimah Mempersiapkan Jawabannya dan mempersiapkan jawaban yang baik. Karena untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut tidak cukup seseorang dengan menghafal. Karena seandainya menghafal cukup, niscaya orang-orang munafik mereka akan selamat dari fitnah kubur ini. Karena orang-orang munafik menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran mengatakan bahwasanya Rabbku adalah Allah hidup bersama kita menampakkan keislaman menampakkan beriman kepada Allah kepada Rasul akan tapi ketika mereka ditanya di alam kubur mereka tidak bisa menjawab sebagaimana di dalam kelanjutan hadis ini. Sami nas yaqulu kadza wa kadza, fakultuhu. Ketika ditanya, dia mengatakan ha ha. Tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Padahal selama di dunia dia hidup bersama orang Islam mendengar kalimat Allah, mendengar kalimat Rasulullah mendengar Islam akan tapi karena itu hanya sekedar luarnya saja sementara batinnya dia ingkar maka hal tersebut tidak bermanfaat oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan ini maka perlu praktek dan juga amalan dan bukan hanya sekedar ucapan secara lisan benarkah sehari-hari kita telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan kita. Satu-satunya tempat bergantung. Satu-satunya zat yang kita bertawakal kepadanya. Ataukah kita masih bergantung kepada makhluk? Bertawakal kepada makhluk? Berdoa kepada selain Allah? menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Sudahkah di dalam kehidupan kita sehari-hari Kita menjadikan Nabi Muhammad SAW Sebagai panutan kita Teladan kita Di dalam berakidah Di dalam beribadah Di dalam berakhlak di dalam bermuamalah ataukah kita hanya mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang rasul akan tetapi jauh amalan kita sehari-hari dengan tuntunan beliau kalau di, di dalam dunia ini atau di dunia ini kita benar-benar berusaha semampunya untuk meniru dan meneladani Rasulullah SAW Maka diharapkan kita bisa menjawab pertanyaan dengan baik Ketika ditanya siapa nabimu Maka dengan lancar dan dengan tenang Kita mengatakan bahwa saya nabiku adalah Muhammad Selama hidup Saya yakini beliau adalah seorang Rasul Yang diutus kepadaku aku ikuti agamanya, aku ikuti akidahnya, aku ikuti akhlaknya, aku ikuti bagaimana beliau beribadah, maka diharapkan orang yang seperti ini mudah dia untuk mengatakan nabiku adalah Muhammad. Sudahkah di dalam kehidupan sehari-hari kita amalkan Islam dengan sebenar-benarnya? Menjadikan Islam sebagai agama melaksanakan ajarannya kita laksanakan perintahnya kita jauhi larangannya ataukah hanya sekedar ucapan di lisan atau tulisan yang ada di identitas kita beragama Islam orang ia mengamalkan di dalam kehidupan dia sehari-hari ajaran Islam sesuai dengan kemampuan dia maka diharapkan ketika dia dikuburkan dan didatang oleh malaikat maka dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik apa agamamu maka dia dengan mudah akan mengatakan agamaku adalah Islam jadi perkaranya di sini bukan hanya cukup dengan dihafal akan tetapi harus dipraktekkan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara nama malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah Harut dan juga Marut. Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah Allah SWT mengatakan Wattaba'u Matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman Wa ma kafara Sulaiman Walakinna syayatina kafaru Yu'allimuna nasa sihra Wa ma unjila ala malakaini Bibabila haruta wa Marut Ini adalah nama Dua orang malaikat Yang Allah turunkan sebagai Penguji bagi manusia saat itu. Ini harus kita imani bahwasanya ada di antara malaikat yang bernama Harut dan juga Marut. Adapun nama malaikat atau malaikat-malaikat yang Allah SWT tidak sebutkan namanya Maka kita beriman secara global karena malaikat-malaikat Allah SWT banyak Dan tidak semuanya Disebutkan namanya oleh Allah SWT Di sana ada beberapa nama Di antara malaikat-malaikat Di mana nama-nama tersebut Tersebar Kita pelajari dan kita hafal namun ternyata Tidak ada dalil yang sahih Yang bisa kita jadikan pegangan bahwasanya Malaikat tersebut memiliki nama Memiliki nama tersebut Yang pertama Adalah Israel Israel Ini yang kita pelajari Adalah nama malaikat maut malaikat pencabut nyawa Namun tidak ada dalil yang sahih Baik di dalam Al-Quran Maupun hadis-hadis Rasulullah SAW Yang bisa kita jadikan pegangan Bisa kita jadikan dalil bahwasanya malaikat pencabut nyawa Bernama Izrail. Nah sikap kita sebagai seorang muslim Adalah berpegang dengan dalil kalau memang ada dalilnya silahkan kita tetapkan Sebagaimana kita menetapkan Jibril, Mikail, Israfil Tapi kalau tidak ada dalil yang sahih Maka kita harus bertawakuf Tidak boleh Kita memberi nama seorang malaikat Kalau tidak ada kabar dari Allah Ataupun dari Rasulullah SAW Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran Malaikat-malaikat pencabut nyawa Dengan nama Malakul Maut Dan tidak menyebutkan nama Dalam beberapa tempat Di dalam Al-Quran Di antaranya adalah firman Allah SWT Qul yatawaffakum Malakul maut ladhi wukkila bikum ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم katakanlah akan mematikan kalian malaikat maut malakul maut yang telah ditugaskan kepada kalian masing-masing dari kita akan bertemu dengan malaikat ini hari ini Nanti malam Besok Suatu saat masing-masing dari kita Baik laki-laki maupun wanita Yang besar maupun yang kecil Akan bertemu Dengan malakul maut Qul yatawaffakum Malakul mautil ladhi wukila bikum Katakanlah akan mematikan kalian Malaikat maut yang telah ditugaskan kepada kalian thumma ila rabbikum turja'un kemudian kepada Rabb kalian kalian akan dikembalikan semua kita akan dikembalikan kepada Allah Allah sebutkan di dalam ayat ini malakul maut malaikat pencabut nyawa tanpa disebutkan namanya Oleh karena itu Kita hanya bisa mengatakan bahwasanya malaikat tersebut adalah malaikat pencabut nyawa Dan tidak boleh kita menamai malaikat tersebut Dengan sebuah nama Kalau tidak ada dalil yang sahih Dan ini adalah termasuk cara kita beriman Kepada malaikat-malaikat Allah SWT Kemudian di antara nama-nama malaikat yang tersebar dan tidak ada dalil yang sahih tentang penamaannya adalah malaikat Ridwan yang dikatakan bahwasanya ini adalah nama dari malaikat yang menjaga surga. Mereka mengatakan bernama Ridwan. Akan tapi sayang Nama Ridwan ini Tidak ada di dalam Al-Quran Dan juga tidak ada di dalam Hadis-hadis yang sahih Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan Tentang Malaikat-malaikat penjaga surga akan tapi Allah SWT tidak menyebutkan nama Ridwan di dalam ayat tersebut. Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara akan didorong digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya ke dalam surga. Penduduk surga akan digiring dan diarahkan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha sampai ketika mereka sudah berada di depan surga wa futihat abwabuha dan dibuka pintu-pintu surga tersebut ini menunjukkan bahwasanya surga memiliki pintu-pintu dan penyebutan waw di sini wa futihat abwabuha menunjukkan bahwasanya di sana ada sesuatu sebelum dibukanya pintu dan para ulama menyebutkan bahwasanya sesuatu tersebut adalah syafaatnya Rasulullah SAW. Di antara syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat yang harus kita imani dan ini merupakan kekhususan beliau dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain adalah syafaat untuk membuka surga. Pintu-pintu surga tidak akan dibuka sampai datang Rasulullah SAW. Wafutihat Abu Abuha. Wa qala Khazana Tuha. Maka berkatalah Tuha, yaitu penjaga-penjaga surga. Salamun alaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Mengucapkan selamat atas kedatangan para penduduk surga karena mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung selama di dunia, selama di akhirat mereka mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Tibatum fadkhuluha khalidin. Sungguh kalian adalah orang-orang yang baik. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan kekal selama-lamanya di dalam surga. Di sini disebutkan waqala lahum khazanatuha. Maka berkatalah para penjaga surga. Dan tidak disebutkan di situ nama malaikat ridwan. Oleh karena itu, karena tidak ada dalil yang sahih, maka kita tidak berani untuk memberi nama seorang malaikat dengan sebuah nama kita berhenti bersama dalil, kita kita katakan di sana ada penjaga surga, akan tetapi kita tidak diberitahu tentang namanya. Ini adalah nama dua malaikat yang tersebar dan ternyata tidak ada dalil yang sahih yang bisa kita jadikan pegangan untuk menetapkan bahwasanya dua malaikat tersebut bernama Israel dan juga Ridwan Kemudian yang ketiga Di antara cara untuk beriman Kepada malaikat-malaikat Allah SWT Adalah beriman Dengan sifat-sifat malaikat Yang kita ketahui Dan sifat-sifat malaikat Ini ada dua yaitu sifat-sifat khalqiyah dan juga sifat-sifat khuluqiyah. Sifat-sifat khalqiyah adalah sifat-sifat fisik dari para malaikat. Adapun sifat-sifat khuluqiyah adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak mereka. Adapun sifat-sifat khalqiyah yang berkaitan dengan penciptaan mereka, fisik mereka maka mencakup beberapa hal. Yang pertama beriman bahwasanya di antara sifat mereka bahwa para malaikat Allah SWT diciptakan dari cahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." malaikat diciptakan dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian yang kedua di antara sifat-sifat fisik para malaikat bahwasanya Allah SWT telah menciptakan bagi mereka sayap sebagaimana firman Allah SWT Alhamdulillah Fatiris samawati wal ard Ja'ilil malaikati rusulan Uli ajnihatin Mathna wa thulatha wa ruba' Yazidu fil khalqi ma yasha' Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi Dan telah menjadikan para malaikat sebagai rasul Sebagai utusan Uli ajnihah yang mereka yaitu para malaikat memiliki sayap-sayap menunjukkan bahwasanya para malaikat Allah SWT adalah makhluk yang memiliki sayap mathna wa thulatha wa ruba ada di antara mereka yang memiliki dua sayap ada yang memiliki tiga sayap ada yang memiliki empat sayap yazidu fil khalqi ma yasha' dan Allah SWT menambah di dalam ciptaannya sesuai dengan kehendak Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Artinya ada di antara para malaikat yang memiliki sayap lebih dari empat Ada yang memiliki dua Ada yang memiliki tiga Ada yang memiliki empat Dan ada yang memiliki lebih dari itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril lahu sittu mi'ati janah kullu janahin qad saddal ufuq kata Abdullah bin Mas'ud Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap malaikat Jibril adalah malaikat yang besar memiliki 600 sayap Bagaimana besar satu sayap yang dia miliki? Kullu, jan, kullu janahin Qad saddal ufuk Satu sayap yang dimiliki oleh Jibril Itu menutupi ufuk Artinya menutupi timur sampai ke barat Ini satu sayap yang dimiliki oleh Jibril alaihissalam Bagaimana dengan dua sayap? tiga sayap Bagaimana dengan 600 sayap yang dimiliki oleh Jibril Dan itu baru sayapnya saja Sudah sebesar itu Dan Allah SWT yang, memiliki, yang menciptakan Jibril Adalah lebih besar dari semuanya Allahu Akbar Allah adalah yang paling besar Menunjukkan kepada kita bahwasanya para malaikat adalah makhluk yang memiliki sayap. Dan di antara sifat fisik mereka bahwasanya para malaikat bukanlah wanita atau berjenis kelamin wanita dan bukan juga laki-laki. Dalilnya adalah Allah SWT di dalam Al-Qur'an di dalam beberapa tempat mengingkari keyakinan orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan bahwasanya malaikat adalah banatullah yaitu anak-anak wanita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun?" Apakah kami menciptakan malaikat sebagai wanita-wanita dan mereka menyaksikan? Dan Allah SWT berfirman Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha Asyahidu khalqahum Satu kitabu syahadatum wa yus'alun Dan mereka telah menjadikan Malaikat-malaikat Allah Yang mereka adalah hamba-hamba Allah Mereka menjadikan malaikat-malaikat tersebut Sebagai wanita-wanita Kemudian Allah mengatakan asyahidu khalqahum apakah mereka menyaksikan ketika malaikat-malaikat tersebut diciptakan satu kitab syahadatuhum wa yus'alun akan ditulis ucapan mereka ini persaksian mereka ini dan mereka akan ditanya pada hari kiamat mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lihat meyakini sesuatu yang mereka tidak punya dalil di dalamnya Allah mengatakan satu kitab syahadatuhum akan ditulis dan tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan tersebut, persaksian mereka tersebut wa yusalun dan mereka pada hari kiamat akan ditanya. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya malaikat bukan berjenis kelamin wanita. Dan mereka bukan laki-laki karena tidak ada dalil dari Allah maupun dari Rasulnya bahwasanya mereka berjenis kelamin laki-laki. Di antara sifat fisik para malaikat bahwasanya mereka tidak makan dan juga tidak minum. Mereka adalah makhluk yang tidak membutuhkan makan dan juga tidak membutuhkan minum. Allah SWT menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran ketika beliau didatangi oleh para malaikat yang menyamar sebagai seorang manusia, seorang laki-laki yang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, "Hal ataka hadithu zaifi Ibrahim al-mukramin?" Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun Qawmum munkarun. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim yang mereka adalah orang-orang yang mulia. Ketika mereka datang, mereka mengucapkan salam. Kemudian dibalas oleh Ibrahim, qala salamun qaumun munkarun. Wahai kaum yang tidak diketahui atau tidak dikenal dan ini adalah adab ketika bertamu Mengucapkan salam Kepada orang yang punya rumah Qala salamun qawmu mungkarun Faragha ila ahlihi Faja'a bi'ajalin samin Faqarrabahu ilaihim Qala ala ta'kulun Fa'ujasa minhum khifah Qalu la takhaf Wabasyaruhu bighulamin alim Maka beliau yaitu Nabi Ibrahim AS Pergi ke belakang rumah pergi ke istrinya kemudian menyembelih seekor sapi dan menghidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Dan ini adalah contoh dari Ibrahim alaihissalam bagaimana beliau memuliakan tamu beliau. Namun ternyata tamu-tamu tersebut tidak mau makan. Maka beliau mengatakan, "Ala ta'kulun?" Kenapa kalian tidak mau makan? Dan beliau merasa takut Kemudian mereka mengatakan Qalu la takhaf Wa basyaruhu bighulamin alim Maka tamu-tamu tersebut Yang pada hakikatnya adalah para malaikat Mereka mengatakan Janganlah kamu takut wahai Ibrahim Kami ini adalah malaikat-malaikat Allah Utusan-utusan Allah SWT Wa basyaruhu bighulamin alim Kemudian mereka memberi kabar gembira kepada Ibrahim tentang kedatangan seorang anak yang alim. Karena Ibrahim alaihissalam sudah lama tidak memiliki anak. Baru memiliki anak ketika beliau sudah tua. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang muslim tidak berputus asa dengan rahmat Allah swt. Nabi Ibrahim alaihissalam baru mendapatkan anak ketika beliau sudah tua dan beliau tidak berhenti, berhenti untuk berdoa kepada Allah Swt. Demikian pula Nabi Zakaria alaihissalam tidak berhenti-henti meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan dan Allah mengabulkan. Dan Allah Swt. Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Menunjukkan kepada kita bahwasanya para malaikat mereka tidak makan dan juga tidak minum. Di antara sifat fisik yang Allah kabarkan kepada kita dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah yang tersebut di dalam hadis tentang besarnya para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Udinali an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kepada kalian tentang seorang malaikat di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya adalah memikul arsh. Kemudian beliau mengatakan, "Innama baina syahmati udhunihi wa baina atiqihi masirata sab'imiyati am jarak antara ujung telinganya ujung telinganya sampai bahunya adalah perjalanan 700 tahun jarak antara ujung telinganya dengan bahunya ini adalah jarak yang pendek Katakan oleh beliau Jaraknya adalah 700 tahun perjalanan Seekor unta Berjalan biasa Tidak, ter tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat Berjalan selama 700 tahun Maka itu adalah jarak Antara ujung telinganya Dengan bahunya Bagaimana dengan besar telinganya bagaimana dengan besarnya fisik yang dia miliki menunjukkan tentang besarnya penciptaan para malaikat dan Allah SWT tentunya lebih besar dari mereka Allahu Akbar Allah SWT yang paling besar di antara sifat para malaikat bahwasanya mereka berbicara Dalilnya diantaranya adalah yang kita sebutkan Ketika malaikat mereka datang kepada Ibrahim Berbicara kepada Ibrahim Dan juga ketika mereka datang kepada Maryam Dan mengatakan Wa idqalatil malaikatu ya Maryamu Innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki Ala nisa'il alamin Mereka berkata kepada Maryam berbicara kepada Maryam dan di antara sifat para malaikat yang termasuk sifat fisik bahwasanya mereka bisa menjelma sebagai manusia dalilnya adalah kisah Nabi Ibrahim yang tadi kita sebutkan di antara sifat fisik mereka bahwasanya jumlah mereka yaitu jumlah para malaikat ini adalah sangat banyak Yang tidak mengetahui jumlah mereka secara pasti Kecuali Allah SWT Yang menciptakan mereka Di antara dalilnya Adalah sabda Nabi SAW Ketika beliau diangkat oleh Allah SWT ke atas Dan melihat Al-Baitul Ma'mur Beliau mengatakan Rufi Ali Al-Baitul Ma'mur diperlihatkan kepadaku Al-Baitul Ma'mur Al-Baitul Ma'mur ini adalah rumah yang apabila dia jatuh maka akan jatuh di Ka'bah yang berada di atas langit beliau mengatakan diperlihatkan kepadaku Al-Baitul Ma'mur Fakultu ya Jibril Ma Beliau mengatakan ya Jibril apa ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui ilmu gaib. Beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam tentang apa yang beliau lihat. Qala hadza al-baitul ma'mur. Ini adalah baitul ma'mur. Yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alf malakin. Setiap hari Baitul Ma'mur ini Masuk ke dalamnya 70 ribu malaikat Masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur ini 70 ribu malaikat Kemudian beliau mengatakan Iza kharaju minhu Lam ya'udu fihi akhira ma'alihim Apabila mereka sudah keluar Yaitu yang 70 ribu tadi sudah keluar maka 70 ribu ini tidak akan kembali masuk ke dalam Baitul Ma'mur lagi Artinya pada hari yang baru Akan masuk malaikat-malaikat yang baru Yang sebelumnya belum pernah masuk ke dalam Baitul Ma'mur Apabila sudah keluar Maka tidak masuk ke dalamnya kecuali Malaikat-malaikat yang baru Menunjukkan tentang banyaknya para malaikat Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan at wa ma yulamu anta'id langit ini bersuara bersuara dan dia tidak tercela ketika dia bersuara kemudian beliau menyebutkan, menyebut, menyebutkan sebabnya jadi bersuara karena berat beliau mengatakan ma fiha maudhi'u shibrin illa wa alaihi malakun sajidun au qaimun tidak ada satu jengkal di langit tersebut kecuali di situ ada malaikat seorang malaikat dalam keadaan sujud atau dalam keadaan berdiri yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu jengkal di langit kecuali di situ ada malaikatnya oleh karena itu kata beliau SAW Langit bersuara karena saking beratnya Dan tidak tercela dia bersuara Karena dia atau di langit tersebut Banyak malaikat yang tidak mengetahui jumlahnya Kecuali Allah SWT Satu jengkal di langit itu ada malaikat Dalam keadaan bersujud Atau berdiri beribadah kepada Allah SWT oleh karena itu Di antara keyakinan seorang muslim dan juga muslimah bahwasanya para malaikat Ini jumlahnya sangat banyak Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu Tidak ada yang mengetahui Jumlah tentara-tentara Allah SWT Para malaikatnya Kecuali dia Kemudian sifat-sifat khuluqiyah Di antaranya adalah beriman bahwasanya para malaikat mereka adalah makhluk yang kiramim bararah yaitu para malaikat yang memiliki akhlak yang baik dan di antara akhlak mereka mereka mendoakan untuk orang-orang yang beriman alladzina yahmil la yahmiluna al-arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu mereka memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Padahal kita tidak pernah meminta kepada mereka untuk memohonkan ampun kepada kita. Tapi disebutkan oleh Allah Swt wa dalam Al-Qur'an bahwasanya para malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim qihim adzabal jahim dan di antara kebaikan mereka kelak mereka akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang bertauhid wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha' wa yardha' dan berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah Allah SWT memberikan izin kepada mereka menunjukkan bahasa para malaikat mereka memberikan syafaat dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah SWT di antara sifat mereka yang berkaitan dengan akhlak bahwasanya mereka adalah makhluk yang tidak sombong untuk beribadah kepada Allah tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad mereka lebih besar daripada kita. Akan tapi mereka sama sekali tidak sombong untuk merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastanqifal masihu ayyakuna abdalillah abdan lillah walal malaikatul muqarrabun Al-Masih yaitu Nabi Isa alaihissalam beliau tidak sombong untuk menjadi seorang hamba di antara hamba-hamba Allah beliau adalah seorang hamba sehingga tidak boleh disembah selain Allah walal malaikatul muqarrabun Demikian pula para malaikat-malaikat yang didekatkan Maka mereka tidak sombong Untuk beribadah kepada Allah SWT Bagaimana kita sebagai seorang manusia Yang lebih lemah Kemudian kita sombong Tidak menundukkan diri kita kepada Allah SWT Kemudian yang selanjutnya Yang keempat di antara cara beriman kepada malaikat dan sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan silahkan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan dan bagi yang belum memiliki kertas silahkan mengambil ke depan di antara cara beriman kepada para malaikat yang keempat adalah dengan beriman dengan tugas-tugas dan juga amalan-amalan mereka karena Allah SWT Menciptakan para malaikat tersebut Dengan memiliki amalan Maka kita beriman Dengan tugas-tugas Dan amalan-amalan Yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran Maupun disebutkan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis-hadis yang sahih Di antara malaikat ada yang tugasnya memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Dan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, memikul arsy Allah Subhanahu wa taala delapan orang malaikat disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Maka kita yakini bahwasanya di antara malaikat ada yang tugasnya memikul arsh Dan pada hari itu, itu pada hari kiamat Yang memikul arshnya Allah SWT adalah delapan orang malaikat Di antara tugas malaikat Atau ada di antara malaikat Yang diberi tugas untuk menjaga surga Rasulullah SAW bersabda Ati babal jannah Yawmal qiyamati fa'astaftih Aku datang pada hari kiamat Mendatangi pintu surga Fa'astaftih Kemudian aku meminta supaya dibukakan Fayakulul khazin Maka penjaga surga mengatakan Man anta Berkata penjaga surga terhadap Rasulullah SAW Kepada Rasulullah SAW Siapa kamu? Qala ana Muhammad aqulu ana Muhammad Maka aku berkata Aku adalah Muhammad Maka malaikat tersebut Penjaga surga tersebut mengatakan Bika umirtu La aftahu li ahadin qablak." Aku diperintah untuk membuka pintu surga ini Untukmu Dan aku tidak diperintahkan untuk membuka pintu surga ini sebelum kamu datang. Menunjukkan bahwasanya di sana ada malaikat yang bertugas untuk menjaga surga. Ada di antara mereka yang bertugas untuk menjaga neraka yang dalilnya sudah kita sebutkan. Ada di antara mereka yang ditugaskan untuk menjaga gunung yaitu malaikat gunung. Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, sebuah kota yang ada kurang lebih di sebelah timur kota Mekah. Beliau pernah datang ke sana untuk mendakwai orang-orang Taif, akan tapi mereka menolak. Bahkan menyuruh anak-anak kecil saat itu untuk melempari Rasulullah SAW. Sampai akhirnya datang malaikat gunung yang menawari kepada beliau untuk mengazab orang-orang Taif dengan menjatuhkan gunung di atas mereka menunjukkan kepada kita bahwasanya ada di antara malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga gunung ada di antara malaikat yang tugasnya adalah meniup sangkakala meniup sangkakala dan di sana tidak ada dalil di dalam hadis yang sahih bahwasanya Israfil adalah yang meniup sangkakala namun Al-Qurtubi rahimahullah belum menyebutkan bahwasanya para ulama telah berijma bersepakat bahwasanya yang meniup sangkakala Adalah Israfil Ini adalah dengan ijma' Para ulama Di antara malaikat Ada yang tugasnya untuk menjaga Kota Madinah Dan juga kota Mekah Rasulullah SAW bersabda Ala angkabil Madinah Malaikatun la yadkhuluha la yadkhuluha dajjal wala ta'un. Di pinggir-pinggir Madinah itu kota Madinah itu adalah malaikat-malaikat yang mereka adalah menjaga kota Madinah. Tidak akan dimasuki oleh dajjal dan juga tidak akan terkena taun yaitu wabah penyakit. Dajjal pada akhir zaman tidak akan mungkin masuk ke dalam kota Madinah karena kota Madinah Allah SWT telah menjaganya dengan mengutus para malaikat untuk menjaga kota ini dari dimasuki Dajjal Kemudian selanjutnya di antara tugas malaikat diantaranya adalah menyampaikan wahyu dan malaikat Jibril alaihissalam tugas utama beliau adalah menyampaikan wahyu tersebut kepada para nabi. Di antara tugas malaikat adalah menulis amalan-amalan yang baik maupun yang jelek. Allah Subhanahu berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin." Dan sesungguhnya pada diri kalian Itu ada penjaga-penjaga Yaitu para malaikat Kiraman katibin Yang mereka adalah Malaikat-malaikat yang mulia Dan menulis Artinya menulis Amalan-amalan kita Dengan perintah dari Allah SWT Ada di antara malaikat yang tugasnya Meniupkan ruh nyawa di dalam janin. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan." Sungguhnya salah seorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan sebagai nutfah yaitu sebagai air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian akan berubah menjadi alaqah segumpal darah selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian akan menjadi segumpal daging selama 40 hari. Tsumma yursalu ilahil malak. Kemudian setelah berumur 120 hari 40, 40, 40 120 hari Yaitu kurang lebih 4 bulan Diutus kepadanya seorang malaikat Sehingga apabila Kehamilan sudah berumur 4 bulan Berarti sudah di situ sudah ada Rohnya Seandainya gugur Atau keguguran Maka disolatkan Dimandikan Dikafani karena dia sudah ada rohnya. Thumma yursalu ilahil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat yang meniup nyawa di dalam janin tersebut. Menunjukkan kepada kita bahasanya ada di antara malaikat yang tugasnya adalah untuk meniupkan roh ke dalam janin. Di antara tugas malaikat adalah menyampaikan salam Rasulullah SAW Menyampaikan salam dari umat beliau kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Inna lillahi malaikatan sayyahin Yuballighuni an ummatis salam Sungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat Yang mereka berjalan-jalan di permukaan bumi yuballighuni an ummati salam yang akan menyampaikan salam dari umatku kepada diriku menunjukkan bahwasanya salam kita dimanapun kita berada di kota Madinah di Mekah di negara kita maka salam tersebut akan sampai kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan para malaikat-malaikat Allah yang memang Allah ciptakan mereka dan Allah tugaskan mereka untuk menyampaikan salam kita tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian di antara tugas malaikat adalah menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah Wahfat humul وذكرهم الله fi من عنده Tidaklah berkumpul, berkumpul sebuah kaum Di rumah di antara rumah-rumah Allah SWT Yang mereka membaca Al-Quran Dan saling bertadarus di antara mereka Kecuali akan turun kepada mereka As-sakinah yaitu ketenangan Dan akan humul malaikah Dan mereka akan diliputi malaikat-malaikat Allah SWT Oleh karena itu kita yakin bahwasanya para malaikat sedang menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini bersama kita Dengan demikian kita sudah menyelesaikan tentang rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat Dan juga amal yang diterima bagi kita semua Apakah mungkin saat ini malaikat-malaikat Allah menjelma menjadi manusia? Mungkin Dan tidak ada dalil yang, yang melarang atau yang mencegah dari hal ini Jadi malaikat-malaikat Allah sampai sekarang masih bisa dan ada kemungkinan untuk menjelma sebagai manusia menolong para mujahidin ketika mereka berperang dan juga urusan-urusan yang lain dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam perkara ini kita jangan mudah percaya dengan cerita-cerita yang kita tidak tahu tentang kebenarannya. Seperti cerita belum lama ini bahwasanya dilihat malaikat sedang mendengarkan khutbah di Masjid Nabawi. Maka ini adalah cerita yang kita tidak tahu tentang kebenarannya. Malaikat Munkar Nakir, Raqib Atid, Mikail, Izrail, Israfil, Jibril, Malik, apa semuanya ada di dalam hadis. Malaikat Munkar Nakir, iya, tadi kita sebutkan hadisnya. Adapun Raqib dengan Atid, ini para ulama berbeda pendapat apakah dia adalah nama malaikat atau hanya sekedar sifat. Mereka berbeda pendapat apakah Raqib dan Atid ini adalah nama malaikat atau hanya sekedar sifat saja. Mikail ada hadisnya. Israel tidak ada hadisnya. Israfil ada hadisnya Jibril jelas ada hadisnya Malik juga ada hadisnya yang tidak ada hadisnya tadi apa? Ridwan dengan Israel Apa sholat awabin diperbolehkan? Kalau yang dimaksud dengan awabin Adalah sholat duha Maka ini disyariatkan Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya salatul awabin hina tarfudul fisal. Salat al-awabin adalah ketika anak-anak unta mulai bangun yaitu ketika waktu duha. Ketika mulai kepanasan, maka anak-anak unta mulai bangun. Dan jadi masuk dengan salatul awabin di sini adalah salat duha. Maka ini jelas disyariatkan. bagaimana jarak sholat jamaah dua orang laki-laki? Kalau sholat berjamaah dua orang, imam bersama satu makmum, maka berdiri berdampingan. Berdampingan, persis. Jadi bukan tidak ada jarak depan dan belakang. Karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW pernah sholat bernama bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan pertama kali di awal sholat Abdullah bin Abbas Anak dari paman Rasulullah SAW Berdiri di samping kiri beliau Maka oleh Rasulullah SAW Dipegang kepalanya Dan digeser menuju ke sebelah kanan beliau Persis Di sebelah kanan beliau Tidak ke depan dan juga tidak ke belakang Menunjukkan bahwasanya cara Melakukan sholat berjamaah apabila dua orang Duanya laki-laki maka caranya adalah dengan berdampingan dan bukan makmum mundur ke belakang sedikit. Apa arti dua azan di waktu subuh? Dua azan di waktu subuh ini disyariatkan. Dahulu di zaman Rasulullah SAW ada dua orang muadzin yaitu Bilal dengan Ibnu Umi Maktum. Terkadang Bilal azan yang pertama dan Ibnu Umi Maktum adzan yang kedua. Dan terkadang sebaliknya. Ada yang mengatakan bahwasanya adzan yang pertama hikmahnya adalah supaya orang yang sedang sholat saat itu yaitu sedang melakukan sholat malam dia diingatkan bahwasanya waktu sholat subuh sudah dekat. Dan juga diantara hikmahnya Orang yang sedang dalam keadaan tidur saat itu dia bangun dan segera melakukan sholat malam. Ini adalah hikmah dari adzan yang pertama dari adzan subuh. Jarak iqamah dengan adzan yang terbaik berapa lama? Tidak ada ketentuan yang di dalam syariat. Cuma untuk sholat duhur maka asalnya adalah di awal waktu. Kecuali dalam keadaan panas yang sangat maka dalam keadaan seperti ini Disunahkan untuk mengakhirkan sholat duhur Dan juga sholat isya Maka yang afdol Dilakukan di akhir waktu Di akhir waktu ini para ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan Akhir dari sepertiga malam yang pertama Ada yang mengatakan akhir dari pertengahan malam yang pertama Ini afdolnya tapi kalau melihat di sana ada maslahat Artinya kalau kita mengakhirkan Sholat isya sampai akhir Banyak yang tidak bisa melakukan sholat berjamaah Maka kita melakukan sholat isya tersebut Di awal waktunya Bagaimana kalau istri haid pada waktu masih Tanggal waktu haji dan tawaf ifadahnya Setelah tanggal 13 Dhul Hijjah Wanita yang haid yang jelas dia tidak boleh melakukan tawaf Baik tawaf ifadah Tawaf kudum, tawaf umrah Sampai dia suci Kalau dia sudah suci Maka silakan dia melakukan tawaf Rasulullah SAW bersabda Kepada Aisyah radhiallahu anha If'ali ma yaf'alul hajj Ghaira alla tatufi bil bait Hatta tatuhuri Lakukanlah wahai Aisyah Apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain berniat, bertalbiyah, wukuf, bermabit di Muzdalifah, bermalam di Mina, melempar jumrah silakan. Ghaira alla tatufi bil bait. Kecuali janganlah engkau melakukan tawaf di rumah Allah hatta tathuri sampai engkau suci. ini seorang wanita yang haid silakan dia melakukan segala sesuatu kecuali tawaf Kenapa di Masjid Nabawi setiap habis sholat fardu dilaksanakan sholat jenazah Jenazah sebelum dikuburkan di Baki Di pemakaman Baki yang ada di sebelah timur Itu disolatkan terlebih dahulu di sini Dan di samping imam di depan Itu ada kamar khusus untuk jenazah Jadi jenazah setelah dimandikan dan juga dikafani Ada kantornya di sana Kemudian dibawa ke sini sebelum sholat di kamar khusus Setelah imam memimpin kita untuk sholat yaitu sholat fardu Kemudian dia menuju kamar jenazah tersebut Dan mengimami kita sholat jenazah Siapa yang meninggal, kapan yang meninggal dan di mana meninggal Iya Jadi rata-rata penduduk Medina sekarang Baik penduduk asli Medina maupun pendatang Jamaah haji Atau jamaah umrah mereka rata-rata dikuburkan di baki, Dan sebelum dikuburkan di baki mereka disolatkan terlebih dahulu di Masjid Nabawi. Berapa batasan hari dan jarak diperbolehkannya jamak kosor? Yang berkaitan dengan hukum-hukum bepergian di sini adalah kosor. Mengkosor solat ini berkaitan dengan bepergian orang yang bepergian atau safar maka diperbolehkan dia untuk mengkasar solat. Adapun jamak atau menjamak solat ini adalah sebuah keringanan tetapi tidak khusus orang yang bepergian. Orang yang dalam keadaan mukim dan tidak bepergian maka dalam keadaan tertentu dia bisa menjamak solat. Seperti orang yang sakit misalnya dia bisa menjamak salat duhur dengan asar kalau memang diperlukan atau salat maghrib dengan isya kalau memang diperlukan dan jaraknya seseorang dinamakan bepergian atau safar apabila lebih dari 80 km apabila bepergian keluar dari dari negerinya dari daerahnya dan jaraknya lebih dari 80 km yaitu diukur dari semenjak dia meninggalkan bangunan yang terakhir dari daerahnya tersebut 80 km atau lebih maka dia sudah dinamakan bepergian boleh dia untuk mengkosor sholat tapi kalau kurang dari itu maka tidak dinamakan dengan mengkosor sholat tidak dinamakan dengan bepergian dan tidak boleh dia untuk mengkosor sholat bagaimana kiat kita agar doa kita terkabul Di antaranya adalah Kita menjaga rezeki yang kita miliki Menjaga makanan yang kita makan Minuman yang kita makan Pakaian yang kita makan Kita tidak memakan dan tidak minum Dan tidak memakai pakaian Kecuali dengan rezeki yang halal Dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan Rasulullah SAW menceritakan Ada seorang laki-laki dalam keadaan safar bepergian asy'atha aghbar dalam keadaan kusut pakaiannya dan juga dalam keadaan berdebu thumma rafa'a yadayhi ila sama kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke atas kemudian mengatakan ya rabbi ya rabbi mengatakan ya rab ya rab wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Tumbuh dagingnya dengannya haram. Maka beliau wasallam mengatakan fa anna yustajabulah. Maka bagaimana orang seperti ini akan dikabulkan doanya? Dia memiliki sebab-sebab yang banyak untuk dikabulkan sebenarnya dia dalam keadaan bepergian dan orang yang bepergian termasuk yang mustajab doanya kemudian yang kedua dalam keadaan seperti itu dalam keadaan kusut dalam keadaan berdebu artinya menunjukkan tentang dia dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga dia mengangkat tangannya dan ini termasuk sebab dikabulkannya doa Kemudian yang keempat dia mengatakan Ya Rabbi, Ya Rabbi Dan ucapan Ya Rab, Ya Rab Ini termasuk juga Yang memudahkan seorang untuk dikabulkan doanya Makanya doa para nabi dan rasul Mengatakan Rabbana, Rabbi Akan tetapi satu yang membuat tidak diterima doanya Yaitu karena dia mendapatkan rezeki Dari yang tidak halal makanannya haram, minumannya haram dan pakainya haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana orang yang seperti ini bisa dikabulkan doanya? Itulah yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah habis. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.